Di antara yang semakin mempersulit dan memperuncing al-fitan yang dimunculkan di tengah-tengah salafiyin di Indonesia dan semakin memberi peluang kepada orang-orang yang memunculkan fitnah di Indonesia baik fitnah Al-Hajuri fitnah Muhammad Al-Imam atau fitnahnya Dzulqarnain adalah datangnya beberapa orang dari luar negeri kita baik dari Saudi maupun dari Yaman yang ikut berbicara, ikut mentahdir tanpa mengikuti jejak para ulama al-kibar dalam menangani qadaya atau permasalahan-permasalahan tersebut seperti sifat ta'anni sifat nasihat tidak terburu-buru untuk memfonis ini yang kita dapati dari al-akabir ambil contoh fitnah Muhammad al-Imam di Indonesia yang didukung penuh oleh Dulkornain dan yang bersamanya semakin menguat semakin meruncing permasalahannya ketika datangnya orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi menerima berita-berita dari beberapa pihak di Indonesia tanpa ta'ani, tersebut Ta'ani dan tasabut itu bisa dalam bentuk mana buktinya, mana rekaman suaranya, mana screenshotnya. Nah, seperti ini yang kita dapatkan dari Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah. Sekian permasalahan Syekh Rabi tidak akan menerima penyampaian dari pihak manapun tanpa adanya al-wasaiq bukti-bukti karena memang beliau hafizahullah taala sudah terbiasa dengan cara seperti ini dalam karya-karyanya mendapatkan kalam seorang ahlul bid'ah sampai kepada beliau perlisan beliau cari mana buktinya ada syekh di mana tampil di mana di bukunya dalam jilid sekian mana dibaca dinukil persis halaman sekian jilid sekian Kemudian misalkan tampil dalam bentuk suara di media massa, di media elektronik. Ucapan Anda pada menit kesekian di rekaman ini, itu, ini, itu. Itu sudah terbiasa Syekh Antum yang rajin membaca karya-karya Syekh akan mendapat itu. At-tathabbut. Kedua, tidak terburu-buru di dalam menilai dan memfonis biasanya didahului oleh upaya murosalah kepada pihak-pihak yang memungkinkan surat menyurat sebagaimana sudah kita sebutkan dalam majelis-majelis yang lalu nasihat secara tertutup ini kebiasaan beliau Ikhwani Allah wa namun munculnya orang semisal yang tadi telah disebutkan nama Abdul Hadil Umairi. Ternyata Indonesia ini salah satu tempat menampakkan kejahilan orang-orang yang jahil. Sekian kasus terjadi di Indonesia. Para pendukung Muhammad al-Imam di Indonesia menjadikan orang ini sebagai tameng. Orang ini yang berbicara di depan, mereka bersembunyi di baliknya. Orang ini yang berhadapan dengan asatidah. Tidak jauh berbeda dengan Abdul Hadi Al-Umairi dalam uslub dan cara-caranya adalah Ruzaiq bin Hamid Al-Qurashi. Barakallahu fikum. Orang ini tidak memiliki sifat tersebut, sifat ta'anni, pemilihan kata-kata yang lebih beradab. Kalau pembahasan ini sudah berlalu dalam beberapa majelis yang lalu bagaimana Ruzaik tidak beradab kepada Syekh Narabi, antum silakan dengarkan kembali penjelasan beberapa masyair, penjelasan beberapa eh, beberapa asatidah tentang masalah ini. Ana tulis kepada dia surat tertutup, terhormat, dengan sopan, semaksimal yang Ana bisakan dalam dua kali risalah kepadanya. Bukannya. Dan Ana minta, kalau antum dapat ada kesalahan dalam surat saya ini, tolong sampaikan. Dan itu anak ulang-ulang. Dan anak, anak minta maaf jika ada yang salah. Nah, tapi tafadhol jelaskan. Wala surat balasan kepada anak anta ya Luqman dalam alinia sekian mengucapkan begini itu salah. Dalam halaman sekian paragraf ini antum mengatakan demikian itu salah. Secara terhormat tapi memang keumuman keumuman ahlul batil demikian. Falih al-Harbi ditulis oleh Syekh Rabi surat dua kali minimalnya dengan sopan, dengan ilmiah, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukannya Falih al-Harbi menjawab dengan adab dan tertutup, jawabnya terang-terangan dengan penuh caci makian. Yahya al-Hajuri Dinasehatin oleh Syekh Rabi sejak mungkin dari kalau terhitung sekarang 14 tahun yang lalu. Murid-muridnya nggak ada yang tahu, bahkan masyaikh nggak ada yang tahu bahwa Syekh Rabi menulis surat tertutup kepada yang hadir nasihat dengan ilmiah, dengan adab, ajakan-ajakan. Namun Hajuri memang tidak mau untuk itu. Sama juga sekarang ini fitnah yang terjadi. Syekh Muhammad bin Hadi dipanggil oleh Syekh untuk duduk, untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, mendatangkan data-datanya. Tapi tidak disambut dengan baik. sebagaimana sudah dijelaskan dalam majelis-majelis yang lalu. Ikhwani fid din wa iyyakum. Orang ini Ruzaid datang berulang kali ke Indonesia dan memang asatidah nggak ada minat mendatangi dia, mendatangi daurahnya karena memang tidak ada nampak pada dia hal-hal yang bisa kita ambil sebagai faedah. Emosional, kata-katanya yang memprovokasi. Nanti akan saya bacakan beberapanya. Masyaikh yang kita undang ke Indonesia dalam kurang lebih 15 kali daurah dalam keadaan para masyaikh ini keumumannya tahu tentang laatnya beberapa duat akadzibnya beberapa duat tapi enggak ada satupun di antara mereka yang berbicara di majelis umum Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari tahu salah satu doa di Indonesia dengan tegas mengatakan di hadapan kita kadzab fulan hadzah sayyi fulan ini berulang kali di majlis khusus la akhlak wala adab tapi belum pernah berbicara di majlis umum hanya sebatas asatidah masail kita masih berusaha memanggil dia dan menasehatinya. Tapi anehnya kita diuji, salaf ini diuji dengan munculnya dan datangnya orang-orang dari luar yang seperti ini. Saya akan sebutkan beberapa hal. Yang saya nukil dari ceramahnya rekaman bukan katanya, katanya, enggak, dari rekaman suaranya. Dan data-data yang ada di sini yang sudah dikumpulkan oleh asatidah ada screenshotnya ini pada tanggal sekian ini kata-katanya ini dimunculkan pada channel ini lengkap asatidah telah didatangin oleh ikhwan di berbagai daerah atau ditemuin oleh mereka dan melaporkan tapi laporan-laporan itu sengaja disimpan oleh asatidah karena asatidah tidak bisa mendatangkan bukti suara atau tulisan dalam keadaan ikhwan-ikhwan yang mengabarkan kepada kita orang-orang yang baik akhlaknya, jujur, dikenal berbuat banyak dalam dakwah ini, dikenal orang-orang yang bertaani di bidang dakwah ini. Bertahun-tahun teruji dalam berbagai fitnah demi fitnah, tetap istiqomah dengan izin dan pertolongan Allah tentunya. Tapi kita tidak kemudian serta-merta menerima begitu. Kita minta Antum ada buktinya tertulis. Waduh, itu disaksikan Ustaz oleh ikhwan saya berdua dengan Wa'us sulit kalau seperti itu. Nah. Ikhwani fid Allah wa iyakum Hada Ruzaiq dalam salah satu muhadarahnya di Indonesia kurang lebih tiga atau empat tahun yang lalu saya tidak ingat persisnya barakallahu fikum dia ditanya dalam daurah tersebut oleh orang-orang yang sekarang sudah bersama dengan Muhammad al-Imam dan memang yang hadir di majelis dia orang-orang bermasalah secara manhaj hampir tidak ada satu ustadz salafi yang mengerti manhaj dan tahu seluk beluk uslub dakwah yang mau hadir di daurahnya Luzaik nggak ada Ila orang-orang ma'rufin dengan permasalahan, bermakrufin dengan kadib, dengan akhlak yang jelek. Ikhwani fi din azani wa iyyakum. Semoga dalam majelis berikut-berikutnya kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa sebutkan insya Allah. Ini pelajaran penting, sejarah penting dalam perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia. Ambil pelajaran ke depan yang seperti ini antum begitu muncul yang semisal ini ingat apa yang telah terjadi yang lalu yang lalu yang lalu Nah, ikhwani fid din azzan Allah wa iyyakum. Pertanyaan itu demikian tertulis ya. Mal mauqif sahih ala al-muttahamin. Mungkin maksudnya al muttahimin alaina annana dhalin munharifin. Enggak usah bicara nahwu ya. Ini memang demikian si pembaca. Ya, menyampaikan e, pertanyaannya. Kalau secara nahu salah. Annana zalim yang benar annana balun munharifun. Ya sudah biarkan aja. Nah, yang penting kita nukil apa adanya. Annana balin munharifin li'annana lam natakallam 'anisy Syekh Muhammad al-Imam annahu mubtadi'. Bagaimana sikap kita yang benar menyikapi orang-orang yang menuduh kami sebagai orang-orang sesat dan menyimpang perhatikan ya ingat kata-kata ini balina munharifin ya. dikarenakan kami tidak berbicara tentang Syekh Muhammad al-Imam dan tidak menyatakan dia sebagai mubtadi' Jadi mereka tertuduh gara-gara sekedar tidak pernah berbicara tentang Muhammad al-Imam. Tertuduh sebagai balinam munharifin. Ruzek menjawab, kalau orang yang tenang ya, tahu ini masalah pertanyaan ini ada problem di balik ini. Maka biarkan sudah ya Juan, antum bisa mendatangkan bukti si penanya bisa mendatangkan bukti bahwa antum tertuduh seperti ini balin munharifin. Ya Syekh ini terjadi, mana buktinya? Seorang dai, ya, kalau Ruzek mau dikatakan dai, tahu di Bali ini ada sesuatu. Sementara ini adalah dakwah di Indonesia yang luas, yang besar Dakwah ini di negeri kita dari ujung barat, dari Sabang hingga Merauke telah dibina oleh asatiza dengan merujuk kepada para ulama. Ma'had demi ma'had berdiri, berjalan di sana durus, pelajaran, muhadharah demi muhadharah di masjid-masjid muslimin, daurah demi daurah, karya demi karya, media demi media dikeluarkan di negeri ini oleh salafiyin kalau orang yang mengerti nilai dakwah dan saya tidak mengira Ruzek adalah orang yang mengerti. Dia akan melihat betapa banyaknya salafiyin, pendidikan mereka dan seterusnya. Dia akan melihat ini pertanyaan ada sesuatu. Maka dia akan mengatakan ada bukti. Kalau ada bukti mana? Saya mau coba bicara dulu. Saya mau coba bicara dulu, nanti mau saya rundingkan, nah sampaikan kepada Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Masyaih kita yang datang ke sini, kalau kita sampaikan tentang kondisi dakwah mereka meminta, ada buktinya, ada screenshotnya, ada rekamannya, ada transkripnya. Demikian. Dan asatidah pun terbiasa menulis eh, laporan penyampaian dengan data-data yang seperti itu. Ikhwani fiddin azdani wa iyyakum. Kemudian Ruzek menjawab kesana kemari ya. Dalam jawaban ini kemudian dia mengatakan Alladzina hadzaru minal minal imam min Muhammad al-Imam wa min tilka as-sahifa al maktubah adh dhalimah qalil laysu katsir Orang-orang yang mentahdir dari Muhammad al-Imam dan dari wasiqahnya yang zalima itu sedikit nggak banyak kata dia. Minal ulama wa talabatul ilm baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan pelajar. nggak banyak. Fahal ala hadzal ilzam anna baqin nas dullal? Apakah kemudian dengan ini ya, setiap yang tidak berbicara tentang Muhammad al-Imam kita katakan sebagai orang yang sesat berarti semua talabatul ilm dan ulama itu kebanyakannya adalah dhullal perlu antum tahu tentang apa hakikat sebenarnya yang terjadi kemudian dia melatak, melanjutkan lima tattahimuhu wa tahjuruhu wa anta lam ta'lam anhu هذه إلزامات ahli bidah, ليست إلزامات salafi abadan. Yang seperti ini, kenapa Anda menuduh dia? Ya, sementara Anda tidak tahu tentang maukif dia. Dia diam. Perhatikan, dia diam. Kenapa Anda menuduh dia sebagai orang yang sesat? Cara-cara seperti ini adalah cara ahlul bid'ah bukan cara salafi. Wa illa laqulna bi anna salafiyina fil alam al islami alladhina sakatu waqtafu bi kalam al ulama alladhina sakatu waqtafu bi kalam al ulama annahum kulluhum dhullal. Kalau berdasarkan prinsip ini kata Ruzek maka kita bisa mengatakan bahwa seluruh salafiyin di dunia ini yang diam dan mencukupkan diri dengan tahzir atau fatwa ulama terkait Muhammad al-Imam mereka adalah dhullal nggak pernah ini dilakukan oleh asatidah Ana mau tanya kepada antum di ma'had ini aja di ma'had ini antum pernah mendengar Ustaz Raifi atau Ustaz siapa lagi bicara di majelis ini tentang Muhammad al-Imam? Pernah? Lupa. Hah? Kulu ya talabatul ilm. Pernah? Suatu riwayat menjelaskan tentang Muhammad lima, Mubtadi dan seterusnya. Anda tidak pernah dengar. Antum? Atau semua ustaz di sini pernah berbicara? Siapa saudara yang hadir? Anda ingin tanya. Kulu ya ikhwan, ajibu. Nah, apa pernah Anas secara pribadi, pribadi Luqman Ba'abdu mengatakan ustaz-ustaz di mat ini yang nggak mau bicara tentang Muhammad Imam berarti dia adalah balun abadan hadza laisa min Asal tidak di tempat lain ustaz-ustaz kita tidak berbicara di majlis di daurah di darasnya tentang Muhammad Imam tapi kita tahu mereka ustaz-ustaz salafiyin ahli sunnah nah Bahkan yang di Indonesia ini yang berbicara, menjelaskan, membacakan fatwa ulama dari kalangan asafidah dan duat sedikit. Tapi muncul sekelompok orang, sedikit jumlahnya, sekelompok risin yang bukan hanya diam. Ruzek harus tahu ini. Kalau ente tidak tahu, tasabbut. Asadida selalu mengajarkan ta'anni, ta'anni, tasabbut. Jangan bersikap keras, jangan terburu-buru memfonis. Yang terjadi adalah muncul sekelompok orang sengaja menyebarkan tulisan-tulisan dari Ma'bar yang membela Muhammad al-Imam. Sengaja beberapa channel yang dia menjadi adminnya, menjadi musyrifnya, orang-orang dekatnya Ruzek ini menukilkan ucapannya Muhammad al-Imam, Abdul Aziz al-Burai dan beberapa syubhat yang membela Muhammad al-Imam. Beberapa channel mereka yang dimusyrifi atau diadmin oleh orang-orang dekatnya Ruzaik menghimbau ikhwan untuk merujuk kepada orang-orangnya Muhammad al-Imam, memuji semisal uh, beberapa uh, semisal Abdullah ad Abdul Aziz al-Burai dari orang-orang yang muta'assibin di Muhammad imam di Yaman. Dan sampai hari ini kita masih punya data itu. Orang-orang seperti ini yang kita bicarakan yang tidak peduli kepada fatwa ulama. Ruzek mengatakan apakah? Apa kata Ruzek? Berapa banyak mereka-mereka yang diam dan mencukupkan dengan fatwa ulama? Ya, kata antum, tapi banyak yang tidak mencukupkan fatwa ulama. Masih saja fatwa Syekh Ubaid, Syekh Rabi dibantah, dipelintir, disembunyikan. Malah yang ditampilkan adalah Muhammad al-Imam al-Burai, Abdullah zamari dan yang lainnya. Orang dekatnya Ruzak ini mengatakan, ini Syekh Abdullah zamari khatib ahli sunnah di Yaman. Ikhwan dengarkan ceramah-ceramahnya. Au bihadzal makna. Di saat ulama telah mentahdir Muhammad al-Imam dan antum silakan ingat kembali tentang fitnah al-wathiqah. Buat dokumen persaudaraan Muhammad al-Imam dengan Syiah Rafidah di negeri Yaman. Dan isinya yang kata para ulama mengandung bukan hanya bid'ah, mengandung kekufuran-kekufuran. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum yang disikapi oleh asatidah adalah dai-dai seperti ini di majelis-majelis ya, dia menyebarkan atau melalui channel WhatsApp ya, syubhat-syubhat. Terus itu pun dari mereka yang masih mungkin kita duduk dengannya nasihat kita nasihati. Kita ajak dialog. Ya, dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Jangankan orang yang sekedar diam, tidak mau berbicara tentang Muhammadil Imam, tetapi e, barakallahu fikum dia tetap mengikuti fatwa ulama. Bahkan murid-muridnya Muhammadil Imam, berapa orang asatidah yang sekarang sudah mengajar berada bersama asatidah salafiyin, muridnya Muhammadil Imam dan orang dekatnya Muhammadil Imam. Pulang ke Indonesia, apa langsung kita sikapin, kita tahdir Enggak. Kita sambut ahlan wa sahlan, hayyakumullah. Dia ingin berdialog dengan kita. Ana ingin bincang dengan antum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kita buka dialog. Nah, dan alhamdulillah dengan hidayah Allah semata, beberapa ustaz-ustaz itu memang nampak dari akhlaknya, dari kejujurannya. Saya tanya, antum menyaksikan di makbar bahwa dia mengucapkan begini? Iya, Ustaz. Enggak, ha? Hah, enggak maksudnya beliau. Anak enggak tanya maksudnya Muhammad Imam. Pernah mendengar enggak? Maksudnya urusan dia. Iya, iya, iya. Jujur. Alhamdulillah. Sekarang termasuk asatidah kita afabil. Berapa sudah muridnya Muhammad Imam yang bersama kita? Asatidah itu enggak sembrono. Asatidah itu terdidik. Ya. Ustadz-ustadz kita tanpa sebut satu persatu nama mereka. Asatidah afadil. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Namun Ruzek membuat suasana semakin panas di Indonesia. Di antara yang dia ucapkan Mungkin antum pernah mendengar apa yang namanya suluh di Jakarta sebelum suluh di Madinah suluh di Jakarta antara kita asatidah dengan pihaknya Ruzaik dan Dul Akmal. Ya, Ruzaik menampilkan diri seolah-olah utusan. La la la, dia sumber masalah. Perlu antum ketahui, sumber masalahnya adalah Ruzaik. Nah. Ikhwani fi Din Allah wa sebelum saya bercerita tentang apa suluh itu sebenarnya, perlu diketahui bahwa di antara yang diucapkan oleh Ruzaik dalam beberapa daurahnya dia datang ke Indonesia dua atau tiga tahun yang lalu di antara yang dia katakan tentang asatidah tentang kita ini sekali lagi ini transkrip ucapannya kalau wala syaka anna ba'da hadzal jawab ala hadzal su'al tidak diragukan lagi bahwa dengan telah terjawabnya pertanyaan ini yang sebelumnya anna ulaika al-maftunin ya. Kalau Ruzaik jangan tak jangan bicara nahu ya, sekali lagi afwan. Kalau Ruzaik jangan bicara nahu. Dhaif bil marrah. Ya. Dhaif bil marrah. Kalau Syekh Muhammad dalam salah satu tahdirnya terhadap masyayikh kita yang dijulukin su'afiqah dikatakan la yuhsinu qira'ata satrain orang yang tidak bisa membaca dua baris saja ini nggak boleh berbicara ini orang-orang bodoh ketika mentahdir su'afiqah kalau Ruzek bukan hanya tidak bisa membaca dua baris setengah baris nggak mampu berbahasa dengan baik silahkan bagi talabatul ilm ya yang bisa dan mengerti mentelaah ucapan dia. Tapi kalau antum cukupkan dengan penjelasan asatidzah dan beberapa masyayikh di Madinah, antum sibukkan dengan talabul ilm. Anna ulaikal maftunin ya. Saya kulun bi anna hadzal jawab murawagha wa satadhkurun ma lakum bahwa jawaban yang ini tadi orang-orang al-maftunin yang dimaksud kita. Nanti akan kita tahu nih, ya, yang dimaksud kita. Bahasanya lihat, provokasi. Masyaikh kita nggak bicara gitu. Masyaikh kita di majelis umum tentang pihak-pihak yang menyelisih kita menahan diri dan menahan lisannya. Saya pulu Nabi anna hadal jawab murawakah bahwa jawaban ini sekedar apa uh, upaya menghindar dari hakikat permasalahan sebenarnya Walakin bainana wa bainahum al-julus 'inda ulama fil Madinah. Tapi akan urusan kita dengan mereka ya dengan kita adalah majlis di hadapan ulama di Madinah. Majlis di hadapan ulama. Nantang-nantang untuk bermajlis di depan ulama. Tidak demikian, sampai ke dengan cara yang ada tulis ayuhal asadidha. wa nahnu nuhibbukum wa antum du'at ya. Najlis insyaallah indal ulama. Wa antum insyaallah turidunal khair. Bahasa-bahasa yang sopan dan adab. Bukan demikian caranya. Kemudian dia lanjutkan, "Idza kunna hunaka yahrubun wa qad harabu miraran wa lam yajlisu." Kalau ketika di Madinah saja mereka telah lari tidak mau duduk di hadapan masyayikh, maka sungguh mereka telah lari berulang kali dan tidak mau bermajlis. Kazib hadza, hadza kazib. Kapan kita di Madinah pernah lari? Kapan? Asatidah melihat ini tersenyum mereka. Betapa mudahnya Ruzaid ber, berdusta. Anak kalau ceritakan kasus demi kasus yang terjadi di Madinah terlalu panjang majlis dan menuntut waktu kita yang lebih banyak. Nah, tapi cukup dengan satu kata. Ulhatu burhanakum ya Ruzaid. Datangkan bukti bahwa kami lari tidak mau bermajlis. Dan sudah berapa kali terjadi majlis di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi di masjid di Masjid Badr Utaibi Ya. Ketika itu saya dan Ustadz Komar diminta untuk datang ke Madinah dari Mekah kemudian duduk dengan Dhul Akmal dan Wildan di Masjid Badril Utaibi di masjid yang biasa Syekh Muhammad sholat maka terjadilah majlis saya datangin, saya penuhin dalam keadaan saya tahu Syekh Muhammad itu sangat membela Dhul Akmal tapi saya hadapin itu terjadilah majlis di tempat itu dari ba'dal asr hingga menjelang maghrib kurang lebih satu jam disaksikan oleh al-akh Abdul Samad al-Hulandi dari negeri Belanda nah di majlis itu ya, saya ingin ceritakan di waktu yang lain apa yang terjadi di majlis itu tapi sekarang bukti bahwa saya penuhi panggilan itu kemudian Syekh Muhammad menulis undangan undang kita asatidah yang bersama kita dan juga sisi yang lain Dul Akmal, Dul Kornain dan orang-orang MLM yang sekarang ini untuk berjumpa di hadapan beliau, maka saya sebarkan undangan tersebut karena diamanatkan kepada saya pada tahun 2012, yakni 6 tahun yang lalu, maka pada bulan Ramadan kami berangkat umroh bersama-sama asatidah kurang lebih 8 atau 9 ustaz dan di pihak mereka juga kurang lebih jumlah yang sama Sesampainya di Madinah, Syekh Muhammad ternyata tidak ada di tempat. Dikabarkan kepada kami Syekh Muhammad ada di provinsi Jazan. Maka ditelepon oleh salah satu masyayikh. Ya Syekh Muhammad, para dai dari Indonesia telah berkumpul di Madinah, telah datang. Tafadhol. Syekh Muhammad menjawab, saya tidak bisa. Ya Syekh, mereka datang ke sini sudah. Anak nggak bisa. Mereka datang memenuhi undangan antum. Tetap Syekh Muhammad tidak mau. Ya. Perlu antum tahu berangkat ke Saudi itu bukan kayak kita beli tiket, ya booking Surabaya Jakarta selesai urusannya. Mau berangkat ke Saudi itu kita harus menyiapkan visa umroh. Ya kalau dapat visanya, kalau nggak dapat. Kedua, kita harus mencocokkan waktu. Asatidah masing-masingnya punya jadwal-jadwal. Di bulan Ramadan, Pihak sana mereka, pihaknya Dulkornen juga demikian. Mencocokkan waktu. Bukan perkara yang gampang berangkat ke Saudi. Jangan berbicara biayanya berapa. Sampai asatidah melobi para muhsinin. Berangkat sampai di sana dengan enteng Syekh Muhammad mengatakan saya tidak bisa ada di Jazan. Jazan Madinah itu sekali terbanglah. Jakarta Surabaya katakan. Silakan datang Syekh ini kita datang dari Indonesia jauh-jauh. Dan itu undangan antum. Diserahkan kepada saya Luqman Ba'addu dan saya sebarkan kepada mereka. Dan sekarang mereka datang. Subhanallah ya ikhwan. Saya yakin kalau seorang merasakan nilainya dakwah dan nilainya para dai-dai salafi. Datang apalagi dari negeri jauh. Tinggal antum terbang wahai Syekh Muhammad Habibullah. Kami tunggu sehari dua hari tidak muncul, tidak terwujud di Madinah. Akhirnya alhamdulillah dengan perjuangan beberapa masyayikh melobi syekhuna wa alimuna wa abuna Rabi bin Hadil Madkhali. Gak ada janji kita dengan Syekh Rabi. Syekh ini sudah terlanjur datang mereka ke Indonesia. Mereka punya problem. Ahlan wa sahlan. Orang yang sering sekarang dikatakan Syekh sudah tua. Syekh sudah ini tapi kokoh tangguh, peduli, hikmah, penuh kasih sayang, ilmiah. Maka berangkatlah kita ke Mekah. Grupnya Dulkornen juga demikian. Berjumpa di Syekh Rabi. Duduk dalam sebuah majlis kurang lebih satu jam seingat saya. Di majlis itu mau didamaikan, tapi bukan damai ya sudah sudah peluk pelukan ya, lupakan yang lalu enggak. Syekh Rabi memberi kesempatan masing-masing untuk menyampaikan datanya. Maka tidak menyiapkan data. Dibacakan di hadapan Syekh, dibuka dialog masalah ini. Selesai masalah ini, data kedua dengan lengkap wasaiknya. Ya. Barakallahu fikum. Buka masalah kedua, terjadi dialog lagi. Syekh menjawab dan memutuskan. Selesai, pindah ke masalah ketiga. Masing-masing mengungkapkan ininya, Syekh memutuskan. Begitu seorang yang merasa sayang kepada anak-anaknya dalam dakwah ini bertanggung jawab. Selesai itu baru sudah antum ikhwan. Ta'akhaw fima bainakum. Silahkan antum bersalaman dan berpelukan kata Syekh. Bukan awal ketika mau disampaikan sejak awal, Syekh saya punya catatan. Enggak, enggak, enggak, sudah cukup, cukup, tutup, tutup, tutup. Enggak. Syekh bilang, silahkan Silahkan. Apa?" "Ya Syekh kami." "Ya apa?" silahkan Begitu as itu terjadi, ilmiah dibahas. Ikhwani fid din Allah wa iyyakum. Kemudian Ruzaik mengatakan, Wa indakum di sisi kalian di Indonesia, di tempat kalian di sini di Indonesia maksudnya, fi hadhil bilad mutawalli kibar hadhil masail yang berperan dalam permasalahan-permasalahan besar ini, fitnah-fitnah yang terjadi ini, maksudnya Luqman ba'abdu yudkhilu fi adhan adba'ihi asya ajiba wa ghariba wa hadha ar-rajul sa'aquluha sariha ini di depan umat ya ikhwan di muhadharah Wala dia pernah tahu muka ana, wala pernah duduk. Kemudian dia mengatakan, "Wa hadzal rajul sa'quluha sariha, thabata 'indi fil Madinah annahu kadzdzab." Maka ketika suluh di Jakarta di hadapan Syekh Khalid dan Usama Al-Amri ya, dihadiri juga oleh zul Akmal mau memulai majlis menjalankan di atas prinsip yutwa wala yurwa. Permasalahan-permasalahan yang lalu digulung saja tanpa diriwayatkan. Maksudnya tutup buku, buka lembaran baru. Itu maksudnya. Anak bilang, "La." Anak katakan kepada Ruzaik, ya, anak tidak memegang rekamannya, ya, tetapi dihadiri oleh nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi Ana bilang kaifa yulfwa wala yurwa Waqad qila fi Luqman Ana sampaikan langsung Ana hadapkan ke Ruzaik Wajhan bi wajhin. biwajhin Waqad qila fi Luqman Indahu asya ajiba wa ghariba. Adkhalahu ala adhan Adhan atba'ihi Ma hiya al-asya al-ghariba wal-ajiba ya syekh li hatta yatuba Luqman. Apa itu? Eh? Mana itu yang gariba, yang ajiba, yang Luqman masukkan, doktrinkan kepada benak pengikut-pengikutnya. Begitu pakai bahasa pengikut. Bukan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Ini bahasa bukan orang yang baik. Syekh Rabi nggak demikian berbahasa. Anak mana hat? udahlah khalas ya Luqman, yakfi. Kita tutup lembaran yang lalu, kita buka. La kaif. Ini sudah tersebar. Wa Luqman indau asya ghariba ajiba. Hat. Nah, kalau Syekh Rabi nggak gitu. Kalau Syekh hendak menasihatkan nih, antum pernah mengatakan begini, begini, begini. Antum pernah bersikap begini. Tub ilallah, benar nggak? Nah, kalau nggak benar, bantah. Anak tantang dia. Had mahiyal asya al ghariba ya syekh. Setidaknya Luqman bisa bertobat. Wa kaifa yutwa wa la yurwa. Wa qatila fi Luqman innahu sabata indi fil Madinah annahu kadzdzab. Telah disebutkan tentang Luqman bagaimana mau dilipat dan digulung lembaran lama kita buka lembaran baru sementara telah dikatakan telah tetap di sisiku di Madinah bahwa Luqman adalah kadzab. Had mahiyal akadzib. Alladzi kadzaba biha Luqman hatta yatuba ila Allah. Apa itu? Kedustaan-kedustaan yang Luqman berdusta dengannya hingga bisa Luqman dengan itu bertobat kepada Allah. La la khalas ya Luqman yakfi insyaallah kita mau suluh. Syekh Rabi berwasiat suluh. Naam. Wasiatnya Syekh Rabi ala ra's. Kita hormati di atas kepala kita. Tapi hat Ain. Kosong. Di tengah majelis itu tiba-tiba Ruzek mengatakan minta izin kepada Syekh Khalid dan Usama Al-Amri dan yang hadir Ana setelah ini minta izin kepada antum semua ingin berjumpa khusus dengan Luqman Ba'abdu saja berdua tanpa yang lainnya. Syekh Khalid bingung, apa ini? Tolong izinkan Ana maka keluarlah saya dengan dia dari kamar pertemuan menuju ke kamarnya Syekh Khalid di Jakarta. Saya pikir ada wasiat khusus. Saya pikir ada sesuatu yang mau disampaikan. Tidak pantas disampaikan di depan umum karena itu aib. Atau mungkin ada pesan-pesan dari Syekh Rabi secara khusus kepada saya. Tidak boleh orang lain tahu. Ternyata apa? Di kamar itu berdua dia bicara ya Luqman, kullu ibni Adam khata. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, setiap anak manusia itu berbuat salah ya Luqman dan sebaik orang-orang yang salah adalah bertobat. Ana minta maaf kepada antum dan peluk ana. Dalam hati ana ada jaban. Ar-rajul jaban. Keluar dari sana Syekh Khalid tanya apa yang dia bicarakan? Enggak ada kecuali minta maaf. Minta maafnya pun nggak berani terang-terangan. Dimulai dengan kullu ibni Adam khata. Ini orang tidak bertanggung jawab ayyuhal ikhwah. Tentang Ruzek ini masih ada cerita berikutnya. Namun kesimpulan yang ada, orang ini bukan orang berilmu. Orang ini adalah orang yang provokatif dalam pembicaraannya memprovokasi khilaf-khilaf yang terjadi sampai khilaf so'afiqah yang sekarang terjadi dan sudah dibacakan kepada antum tulisan dia yang saya tunjukkan kepada Syekh Rabi dan Syekh Rabi membacanya dan marah syekh Rabi hafizahullah ta'ala dan antum semua sudah tahu bagaimana adab dan kedustaan dia dia tulis dengan tangannya sendiri dan sudah dibahas oleh masyarakat kita Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah di majlis berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.